dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat yang berada di saf terdepan tentu saja nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan ketika kita melangkah di kehidupan dunia yang fana ini dan di hari akhirat insyaallah taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal yang ketiga yang diputuskan oleh orang-orang kafir sedangkan Allah memerintahkan kita untuk menyambungnya. Dan kita telah jelaskan hal yang ketiga adalah menyambung silatu rahim, <coughs> Yaitu menyambung hubungan antara kita dengan orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan. Karena sekali lagi silah artinya menyambung dan rahim artinya rahim seorang wanita dan digunakan sebagai bahasa kiasan untuk mengungkapkan setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan darah dengan kita. Dan kita telah jelaskan bahwa penyambung silaturahim yang hakiki adalah orang yang menyambung hubungan dengan orang atau kerabatnya yang memutuskan hubungan dengan dia. Nabi SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." walakinil wasil alladhi idha kuti'at rahimuh wasalaha seorang penyambung yang hakiki bukanlah orang yang membalas budi bukanlah orang yang membalas jasa penyambung yang hakiki adalah kata Nabi SAW adalah orang yang apabila hubungannya diputus oleh kerabatnya oleh orang lain maka ia berusaha untuk menyambungnya dan inilah sekali lagi penyambung silaturahim yang hakiki jadi ia berusaha menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan itu dengannya dan kita telah jelaskan bahwa dalam masalah silaturahim orang itu tiga yang pertama penyambung hakiki atau sebagaimana telah kita sebutkan tadi yang kedua pembalas budi yaitu orang yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya orang yang berkunjung kepada kerabat yang telah mengunjunginya orang yang memberikan hadiah kepada saudara yang telah memberikan hadiah kepada dirinya dan seterusnya jadi fungsi atau peran yang ia mainkan adalah membalas budi membalas jasa baik yang diberikan oleh kerabat atau pihak lain. Dan kita katakan orang seperti ini bukanlah penyambung silaturahim yang hakiki. Walaupun ia mendapatkan pahala, karena sekali lagi Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki perasaan hutang budi dan berusaha membalas kebaikan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Waman ata ilaika ma'rufan fakafi'u." Barang siapa memberikan kamu kebaikan, atau barang siapa memberikan kalian kebaikan maka balaslah dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan para ulama sebagaimana Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dan Syekh Abdul Muhsin Al Abbad rahimah uh, rahimahullah wa hafizah menjelaskan bahwa ia mendapatkan atau orang seperti ini pembalas jasa atau pembalas budi mendapatkan pahala silaturahim namun pahalanya tidak sesempurna penyambung yang hakiki. Kenapa? Karena kalau ia tidak balas maka ulama mengatakan ini akan membuat hubungan silaturahim menjadi terputus karena kebaikan saudaranya akan bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu ketika ia sambung Ia punya peran untuk menjaga tali silaturahim Dan ia mendapatkan pahala silaturahim dan yang ketiga hadirin sekalian rahimanillah wa adalah pemutus tali silaturahim. Baik ia sengaja memutuskannya dengan tegas, saya tidak mau melihat muka Anda lagi, saya tidak mau melihat mukamu lagi, atau dengan cara yang kedua, yaitu ia tidak membalas budi atau jasa baik saudara atau kerabatnya. Akhirnya bertepuk sebelah tangan, gayung tidak bersambut, dan akhirnya hubungan mereka menjadi terputus. Inilah yang kita bahas uh, pada pertemuan yang lalu dan telah kita tekankan dari tiga poin di atas dan dari makna silaturahim atau pen, penyambung silaturahim yang hakiki kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa orang yang menyambung silaturahim yang hakiki maka ia akan berhadapan dengan orang yang dolim kan begitu ya orang yang emosional orang yang temperamental orang yang egois misalnya orang yang mau menang sendiri kan begitu kenapa karena biasanya orang yang memutuskan tali silaturahim akhlaknya baik apa tidak baik apa tidak ikhwatul iman tidak baik bisa dipahami tidak jadi kan kita katakan Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi. Oh, penyambung silaturahim yang hakiki bukanlah seperti orang yang membalas budi. Namun penyambung silaturahim yang hakiki adalah apabila hubungannya diputus oleh saudaranya, maka ia berusaha untuk menyambungnya. Nah, biasanya hadirin sekalian rahimanillah wa yakum, seseorang yang memutuskan silaturahim akhlaknya baik apa tidak? Baik apa tidak? Sekali lagi, Nabi mengatakan penyambung silaturahim yang hakiki apabila hubungannya diputus, hubungan persaudaranya diputus oleh saudaranya, ia akan berusaha menyambungnya dan ia akan menyambungnya. Nah, berarti ketika seseorang ingin menjadi penyambung silaturahim yang hakiki, yang ia hadapi itu saudara yang akhlaknya baik atau saudara yang saudaranya yang akhlaknya buruk saudaranya saudaranya yang akhlaknya buruk kan begitu. Karena kalau saudaranya akhlaknya baik, maka diputuskan apa tidak hubungan tersebut? Tidak diputuskan. Jadi orang yang penyambung silaturahim yang hakiki dia akan berhadapan dengan saudaranya atau kerabatnya yang punya akhlak buruk. Oleh karena itu hubungannya diputuskan oleh saudaranya dan ia berusaha menyambungnya. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum camkan Inilah salah satu rahasianya mengapa pahala menyambung tali silaturahim begitu besar. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari yasil rahima. Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan, rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Luar biasa halanya luar biasa dan kaidah mengatakan al ajru ala qadri al masyaqqah. Sesungguhnya besarnya sebuah ganjaran itu tergantung tingkat kesulitan, ujian atau syariat tersebut. Jadi semakin sulit ujian yang Allah berikan kepada kita, maka pahalanya besar apa kecil? Semakin besar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW memberikan pahala yang begitu besar bagi orang yang menyambung tali silaturahim secara hakiki maka menyambung tali silaturahim sulit apa mudah? Sulit. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan saudara kita atau kerabat kita yang punya tipe memutuskan tali silaturahim dan biasanya orang yang memiliki tipe memutuskan silaturahim Tipenya seperti apa? Kalau tidak emosional, temperamental, mau menang sendiri, egois, cepat marah, emosional dan lain sebagainya. Oleh karena itu butuh kesabaran, butuh kelemah lembutan, butuh menghilangkan ego pribadi, harga diri pribadi untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu camkan hadirin sekalian rahimanillah wa ayakum sekali lagi penyambung silaturahim yang hakiki ia akan berhadapan dengan orang yang biasanya tidak memiliki akhlak yang baik. Jadi persiapkanlah mental kita, persiapkanlah uh, sikap kita agar kita berhasil menyambung tali silaturahim dan dengannya kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rizki kita akan dilapangkan, dan uh, umur kita akan ditambah dan tentu saja mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan itu yang utama dan yang pertama. Oleh karena itu sekali lagi Nabi bersabda afdalus sadaqah afdalus sadaqah sadaqatun ala dirrahimil kashih. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita berikan kepada saudara kita, orang yang memiliki kerabat dengan kita namun membenci kita namun membenci kita kenapa dengannya kita bisa berdakwah dan dengannya kita bisa merajut tali silaturahim yang pernah atau yang sedang terputus bisa dipahami ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum iya jadi itu kesimpulan dari apa yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu jadi sekali lagi penyambung silaturahim yang hakiki adalah orang yang menyambung seseorang yang memutuskannya. Oleh karena itu secara normal dia akan berhadapan dengan orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Maka persiapkanlah diri kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan saudara kita tersebut sehingga uh, hubungan tersebut kembali bisa terajut. Wallahu taala alam bisawab. Hal yang terakhir sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan hal-hal yang yang diputuskan oleh orang-orang kafir sedangkan Allah perintahkan kita untuk menyambungnya yaitu hubungan seseorang dengan manusia yang lain dengan muslim yang lain dan cara menyambungnya adalah dengan memberikan hak-hak mereka dengan berakhlak yang baik dengan mereka dengan berakhlak yang baik dengan mereka kita bisa menyambung hubungan yang baik dengan orang lain dengan muslim yang lain oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa yakum yang ingin saya tekankan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana pentingnya uh, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia sehingga hubungan antara kita dengan orang lain bisa tersambungkan lalu menjadi erat dan menjadi baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang masalah akhlak yang mulia adalah pembicaraan yang sangat panjang. Oleh karena itu, pada pertemuan ini kita tidak membahas seluruh hal yang berkaitan dengan akhlak yang mulia dari A sampai Z karena materi kita bukan materi akhlak. Namun yang ingin saya tekankan, yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana pentingnya dan utamanya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena jamaah sekarang rahimahillah wa yakum ini adalah tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakannya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia hadis yang valid yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabil Mufrad namun pada kenyataannya masih banyak kaum muslimin yang tidak bisa berakhlak mulia masih banyak di antara kita yang belum mampu berakhlak yang mulia. Bahkan masih banyak orang yang sudah berusaha mempelajari sunnah, mendedikasikan dirinya dengan sunnah, berafiliasi dengan sunnah, ternyata belum bisa berakhlak mulia. Dan hadirin sekarang rahimanillah wa yakum, tanpa terkecuali, termasuk yang berbicara kita masih jauh dari akhlak yang mulia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita perlu menekankan sedikit pada kesempatan kali ini karena sekali lagi Al-Imam As-Sa'di menekankan bahwa salah satu hal yang diputuskan oleh orang-orang kafir adalah hubungan dia dengan orang lain, dengan manusia. Dan cara menyambungnya adalah dengan berakhlak mulia. Dan sekali lagi <coughs> eh, kita perlu menekankan masalah ini karena masih banyak di antara kita bahkan mungkin yang berbicara sendiri belum bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan semoga ketika kita menekankan keutamaan akhlak yang mulia, keistimewaan berakhlak yang mulia, maka kita akan semakin bersemangat untuk berakhlak yang mulia sehingga hubungan kita dengan masyarakat kita semakin baik. Keutamaan yang pertama jamaah sekalian rahimanillah waikum dari akhlak yang mulia. Saya tidak membahas hadis per hadis karena sekali lagi materinya bukan akhlak dari A sampai Z tapi saya akan membahas beberapa poin penting saja. Keutamaan yang pertama adalah bahwa akhlak yang mulia itu adalah salah satu prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah prinsip dasar ini bukan masalah furuk, bukan masalah cabang ini prinsip dasar pokok-pokok ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam prinsip metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Dan ini bisa terlihat dengan jelas apabila kita membaca beberapa karya ilmiah para ulama kita ketika mereka berbicara tentang usul sunnah. Pokok-pokok sunnah atau pokok-pokok prinsip akidah alusunnah wal jamaah. Jadi beberapa para ulama ketika menjelaskan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam buku akidah mereka, mereka memasukkan akhlak dalam salah satu prinsip dan karakter khusus ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya apa yang ditulis oleh al-imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya yang berjudul apa? Gimana hadirin sekalian? Kok tersenyum? Apa kitabnya? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wa tawassauna. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Biqiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Untuk mengerjakan salat malam atau untuk bangun di tengah malam guna mengerjakan sholat malam setelah tidur. Wabisilatil arham dan alusunah wal jamaah saling memberikan nasihat untuk menyambung tali silaturahim. Wa ifsya'is salam untuk menyebarkan salam. Wa it'amit ta'am dan memberikan makan kepada orang lain warahmah alal fuqara wal masakin wal aitam dan menyayangi orang-orang fakir dan orang-orang miskin serta anak-anak yatim wal ihtimami bil umuri bi umuril muslimin dan memperhatikan perkara-perkara kaum muslimin subhanallah ini masalah apa hadirin sekalian masalah ibadah dan akhlak. Dan yang menariknya dibahas dalam buku akidah. Dibahas dalam buku akidah. Contoh yang lain, apa yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim atau yang biasa dikenal dengan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam sebuah buku akidah yang begitu terkenal. Apa buku akidahnya? Akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah pembahasannya tentang apa? Tentang tauhid asma wa sifat. Setelah beliau menjelaskan tauhid asma wa sifat, beliau menyebutkan prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang menariknya, salah satu prinsip dasar adalah masalah akhlak. Beliau mengatakan, وَيَدَعُونَ ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi Al-Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berdakwah kepada akhlak yang mulia kepada amal yang saleh jadi Al-Sunnah wal Jamaah itu harus terlihat dakwahnya apa konten dakwahnya apa materi dakwahnya apa amal saleh ikhlas dan ittiba serta akhlak yang mulia. Dan Ahlussunnah adalah orang yang sangat meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Kita ini masih jauh ya. Kan begitu ya. Kita ini masih jauh dengan standarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan alusuna itu kalau berdakwah berdakwah kepada akhlak yang mulia dan amal saleh. Dan itu ciri khas alusuna wal jamaah. Kira-kira ciri khas kita seperti itu atau bukan ya? Subhanallah. Memang ya sama baik yang berbicara maupun kita semua masih jauh dari hal tersebut. Dan inilah salah satu uh, eh, usaha, upaya dan usaha untuk berusaha seperti itu. Kan begitu jamaah sekalian rahimanillah wa yakum. Jadi sekali lagi, ini ahlu sunnah wal jamaah jamaah sekalian rahimanillah wa yakum. Ini ahlu sunnah wal jamaah, ini manhajus salaf. Pernah dengar tidak definisi manhajus salaf yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin? Ada yang pernah membacanya? Beliau Al-Imam Muhammad bin Saleh Utsaimin pernah mengatakan, mendefinisikan manhaj salaf, metode salaf Beliau mengatakan as-salafiyah. Salafiyah itu manhaj salaf adalah uman manhajis salaf, mengikuti metodenya salaf para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mengikuti metode para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam segi apa? Beliau memperinci akidatan. Yang pertama dalam masalah akidah, wa qawlan, yang kedua dalam masalah perkataan wa amalan dan ketiga dalam masalah beramal tilafan dalam masalah persatuan wa wattifaqa dalam masalah khilaf bagaimana metode menyikapi perbedaan wattifaqan dan kesepakatan watarahuman watawadan dan saling menyayangi dan saling mencintai sesama umat Islam. Subhanallah. Jadi akidahnya, ucapannya, amalnya, persatuannya, menyikapi permasalahan perbedaan dan kesepakatan dan mencintai serta menyayangi. Ini masalah akhlak termasuk ya Mas rahimanillah wa iyyakum. Lalu beliau memberikan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Imam Muslim, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha shtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bil humma wa wassahar perumpamaan orang yang beriman dengan orang beriman yang lain perumpamaan kaum muslimin selayaknya seperti satu tubuh jika salah satu anggota tubuh sakit maka anggota tubuh yang lain merasakan sakitnya tersebut dan akan terjadi pengaruh kepada mereka dengan panas, suhu badan naik dan tidak bisa tidur pada malam hari. Jadi masalah akhlak pun masuk ke dalam prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj salaf, metode beragama Rasulullah dan para sahabat. Dan bagaimana tidak ikhwatal iman rahimanillah wa ikum. Bukankah salah satu sifat, salah satu karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah masalah akhlak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat terakhir? Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang berada bersama beliau, siapa mereka hadirin sekalian? Para sahabat asyidawa tegas dengan orang kafir dan saling menyayangi sesama kaum muslimin. Apakah bukan itu masalah akhlak? Jadi bukankah itu masalah akhlak? Dan kita selama ini mengklaim bukan mengklaim ya, yang lebih tepat berusaha mengikuti jalannya para sahabat. Dan inilah salah satu karakter dan sifat mereka mencintai dan menyayangi orang yang beriman, orang yang muslim dan seterusnya. Jadi sekali lagi, utamaan yang pertama, masalah ini masalah prinsip. Ini karakter hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ahlus sunnah wal jamaah orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaah kaum muslimin. Ya. <coughs> Yang kedua, bahwa akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang sahihah. Buah dari akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang meresap ke dalam hati akidah yang tumbuh dan kokoh di dalam sanubari kita bukan hanya sekedar teori bukan hanya sekedar pemanis bibir belaka bukan hanya sekedar buku-buku yang menghiasi perpustakaan kita Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Falyakul khairan aw liyasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata dengan baik atau diam. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati dan memuliakan tetangganya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tamunya. Subhanallah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini masalah apa? Ikhwatal iman rahimanillah wa Masalah akidah kan begitu ya. Masalah akidah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah berkata baik atau dia masalah apa ini? Secara umum masalah akhlak. Artinya, kalau memang kita benar-benar yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mengetahui setiap huruf yang keluar dari lisan kita maka jaga lisan kita kalau kita benar-benar yakin pada hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membongkar seluruh huruf. Bukan sebuah seluruh kalimat, seluruh huruf yang pernah kita ucapkan di dunia ini, maka kita akan berpikir ulang apabila ingin berbicara. Oleh karena itu, falyaqul khairan awliyasmud Hendaklah ia berkata baik atau lebih baik dia diam. Ini kalau beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan begitu. Karena buah dari beriman kepada Allah dan hari akhir baiknya tutur kata yang keluar dari lisan kita. Jadi ketika kita berbicara ikhwatal iman rahimanillah wa Sekali lagi yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah dan kepada hari kiamat. Oleh karena itu marilah kita berkata baik atau diam. Lalu Nabi melanjutkan dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya muliakan tidak mengganggunya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman para sahabat bertanya kepada Nabi SAW siapa ya Rasulullah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya Subhanallah tiga kali Nabi mengatakan wallahi la yu'min. Dia tidak beriman dengan iman yang hakiki, iman yang sempurna, iman yang benar. Oleh karena itu sekali lagi kita ketahui bersama dari hadis di atas bahwa iman kepada Allah dan hari akhir akan membuahkan sebuah akhlak terpuji berbentuk tidak mengganggu tetangga kita, menghormati tetangga kita. Dan yang terakhir Nabi mengatakan dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia muliakan tamunya. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita dan kita perkenankan ia masuk ke rumah kita, maka kita harus memuliakannya. Harus menghormatinya. Dan sekali lagi, iman kita kepada Allah dan hari akhiratlah yang kita pertaruhkan. Artinya kalau kita yakin Allah selalu melihat kita, kita tidak akan membeda-bedakan tamu kita. Karena sekali lagi yang melihat zat yang sama, yang mendengar zat yang sama, yang mengetahui zat yang sama siapa? Allah. Dan pada hari kiamat kita akan ditanya tentang perlakuan kita kepada tamu-tamu kita. Jadi hadir sekarang rahimani Allah wa ayakum sekali lagi akidah yang benar, yang mantap, yang kokoh, yang menancap di dalam hati kita akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Bisa dipahami hadirin sekarang rahimani Allah wa ayakum? Ya. Keutamaan yang ketiga, mungkin kita sebutkan empat keutamaan saja pada pertemuan singkat kali ini. Akhlak yang mulia memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu yang benar. Oleh karena itu, setiap orang yang rajin mengaji, rajin membaca buku-buku agama, rajin menelaah kitab, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, ia harus lebih lagi atau ekstra dalam memperhatikan akhlaknya karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam tirmidhi khislatan la tajtami'an fi munafik husnus samtin wa fikhun fiddin din. Ada dua sifat yang tidak akan bertemu, bergabung, bersatu di dalam diri orang-orang munafik. Apa dua sifat tersebut? Perangai yang baik, akhlak yang mulia, dan ilmu agama yang benar. Ilmu agama yang benar. Dua hal ini tidak mungkin bersatu di dalam diri orang munafik. Subhanallah. Jadi kalau ingin terbebas dari sifat kemunafikan, maka kita harus memiliki dua sifat ini. Kalau baru bisa satu saja, bisa jadi kita orang munafik. Rajin ngaji tapi nggak punya akhlak, bisa jadi kita orang munafik. Karena untuk terbebas dari kemunafikan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mewujudkan akhlak yang mulia dengan ilmu agama yang benar. Subhanallah. Sebuah hal yang sangat ironi. Apabila kita mengaji bertahun-tahun ternyata di sisi Allah kita adalah orang munafik karena akhlak kita buruk, kita tidak kalau bertutur kata kasar Kalau janji tidak ditepati Kalau hutang tidak bayar Dan lain sebagainya Subhanallah Rajin ngaji Duduknya paling depan Misalnya ini bukan di sini ya Subhanallah Ini bukan seutun Atau duduknya di tengah Duduknya di belakang Duduknya di sayap kanan, sayap kiri Jadi semua kena ya <laughs> Tidak ada yang merasa disudutkan bisa jadi orang munafik. Kenapa? Karena nggak punya akhlak. Subhanallah. Jadi kalau kita mau terbebas dari sifat kemunafikan, miliki dua sifat ini ikhwatal iman rahimanillah wa ikum wa akhatafiddin. Ilmu agama yang benar sesuai dengan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah dan akhlak kita baik. Kalau tidak, bisa jadi kita orang munafik. Kan begitu ya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Khiyarukum islama ahasinuhum akhlaqa idza faqihu." <coughs> Sebaik-baik muslim di antara kalian adalah orang yang akhlaknya paling baik jika ia memahami ilmu agama. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang akhlaknya baik dan ia menguasai ilmu agama. Itu orang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekarang rahimanillah wa ini hal yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama sama. Jamaah sekarang rahimanillah wa ternyata ada hubungan yang sangat erat antara ilmu dan akhlak. Bahkan dua hal ini harus digabungkan oleh seseorang jika ia mau terbebas dari sifat kemunafikan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Para ulama kita begitu mementingkan masalah akhlak. Bahkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menukilkan pernyataan seorang ulama dalam kitabnya Al-Jami li Akhlaqir Rawi dikatakan bahwa man talaba hadal hadis faqad talaba a'la umuri dunia fayajibu an yakuna khairan nas barang siapa yang menuntut hadis-hadis ini jadi menuntut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia sedang menuntut hal yang paling tinggi yang ada di dunia ini jadi barang siapa mempelajari ilmu hadis, mempelajari hadis-hadis dan sabda-sabda Nabi SAW ia sedang mempelajari, ia sedang menuntut hal yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Hal yang paling istimewa yang ada di dunia. Maka wajib atasnya, jadi wajib atas dirinya untuk menjadi manusia yang terbaik. Jadi ketika yang kita pelajari adalah hal yang tertinggi maka ini menuntut kita untuk menjadi orang yang tinggi dalam masalah akhlak, dalam masalah adab dan seterusnya. Kan yang kita pelajari adalah sabda-sabda, perilaku-perilaku, amalan-amalan dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Jadi hadirin sekalian ketika kita menuntut ilmu hadis kata beliau maka kita pun juga harus menjadi orang yang paling baik di tengah-tengah manusia. Dan ini bukan isapan jempol belakang. Para ulama kita begitu semangat dalam mempelajari akhlak sebagaimana mereka semangat mempelajari ilmu agama. Bahkan di antara mereka ada yang mempelajari akhlak sebelum mempelajari ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik. Beliau pernah menyatakan sebagaimana riwayat yang dicantumkan juga oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid bahwa ketika Imam Malik masih kecil, Imam Malik di dandani oleh ibunya. Jadi di, di apa namanya dipakaikan baju yang bagus, dipakaikan imamah lalu ketika sudah siap sudah rapi penampilannya sudah baik ibunya mengatakan ikti majlisa rabi'ah Pergilah engkau wahai anakku ya bunaya ikti majlisa Rabi'ah. Wahai anakku, pergilah engkau ke majlis ilmunya Rabi'ah. Rabi'ah siapa? Rabi'ah itu Ar-Ra'i, guru besar Imam Malik atau yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ulama besar yang merupakan salah seorang guru besarnya Imam Malik. Jadi iti majlis Rabi'ah, pergilah engkau ke rumah atau ke majlisnya Rabi'ah. Suruh apa? Fata'allam min samtihi wa adabih qabla an tata'allama min hadithihi wa fikhi. Pergilah engkau ke majlis ilmunya Rabi'ah untuk mempelajari perangai dan adab beliau yang mulia sebelum engkau mempelajari ilmu hadisnya dan fikihnya. Subhanallah. Jadi disuruh belajar akhlaknya dulu, akhlak gurunya, adab gurunya, baru setelah itu mempelajari hadis dan fikih Rabi'ah. Oleh karena itu Imam Malik menjadi ulama yang memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Al-Imam Abdullah bin Mubarak Suatu ketika beliau siap-siap untuk pergi ke Basrah ke Irak lalu ditanya oleh sahabatnya Aina turid mau kemana engkau wahai Abdullah bin Mubarak lalu beliau mengatakan ilal Basrah saya ingin pergi ke Basrah. Sahabatnya bingung, mau cari siapa di Basrah? Antum ini udah alim, Anda ini sudah ulama, buat apa lagi pergi ke Basrah? Memangnya ada siapa di Basrah? Man baki, kata sahabat beliau, siapa yang tersisa dari penduduk Basrah? Kok sampai beliau pergi ke sana? Apa kata Abdullah bin Marak? ibnu Aun. Saya ingin bertemu dengan ibnu Aun. Akhudhu min akhlaki. Akhudhu min adabi, Untuk mengambil akhlak beliau. Dan mengambil adab-adab beliau. Subhanallah. Khusus pergi ke Basrah, ke Irak. Belajar akhlak dari ibnu Aun. Pada ulama. Abdullah bin Marak ulama besar. Dan ulama yang memiliki itu luar biasa tapi masih pergi safar untuk belajar akhlak. Subhanallah. Kan begitu. Ada di antara kita misalnya pergi ke Bandung untuk belajar akhlak? Oh, enggak ada. Pergi ke Mesir untuk belajar akhlak? Subhanallah. Ini para ulama kita pergi jauh hanya untuk belajar akhlak. Beliau ingin mengamati bagaimana gerak-gerik Ibnu Aun, bagaimana perangainya, bagaimana tutur katanya dan lain sebagainya. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, "Kunna na'ti rajulan ma nuridu ilmah, laisa illa an nata'allama <coughs> min haddihi wa samtihi." Dahulu kami itu pergi kepada seseorang Ini Abdurrahman bin Mahdi Ulama besar Dahulu kami pergi ke, ke tempat seseorang Kami tidak menginginkan ilmunya Ilmunya sudah kami kekuasai Ilmunya sudah kami ketahui Kami tidak menginginkan ilmu dia Kami datang ke dia Hanya untuk mempelajari Akhlaknya dan perangainya Subhanallah Khusus pergi ke seseorang Belajar akhlak akhlak yang nyata, bukan hanya sekedar teoritis belaka. Jadi ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Sebagaimana juga terjadi di majelisnya Imam Ahmad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, apa kata beliau? Yang hadir ketika Al-Imam Ahmad mengisi pengajian ilmu itu berapa orang? 5000 orang khamsumi'atin yaktubunal hadis 500 orang di antara mereka sibuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah murid beliau ada berapa? Ada 5000 orang. Yang sibuk nyatet berapa orang? 500 orang. Berarti hanya berapa persen? Kurang lebih 10 persen. Wal Yang selebihnya yang 4500 yang lain yata'allamuna minhu husna husna samti wa adabi 4500 yang lain sibuk mempelajari akhlak dan perangainya Imam Ahmad bukan tidur kayak kita kan gitu kita nggak nulis kan tidur subhanallah mereka itu sibuk memperhatikan bagaimana tutur katanya Imam Ahmad bagaimana menyampaikan materi yang santun bagaimana menyikapi salah seorang jamaah yang kurang adab yang kurang baik ketika bertanya bagaimana responnya kan begitu bagaimana berinteraksi dengan murid-muridnya itu dipelajari dengan detail dan jangan salah, murid-muridnya Imam Ahmad itu ulama juga kan begitu ya. Kita bukan ulama nggak nyatet. Ya subhanallah. Kan begitu. Sudah bukan ulama, nggak nyatet, nggak perhatikan akhlak. Subhanallah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Itu para ulama. Banyak di antara mereka yang memperhatikan bagaimana gurunya, bagaimana seorang ulama bersikap di majelis ilmu. Berbicara dengan santun, Bagaimana menjawab pertanyaan dengan bijak misalnya. Bagaimana uh, menasehati dengan gaya bahasa yang tidak menggurui dan tidak menyinggung misalnya dan seterusnya. Intinya adab dan akhlaknya itu dipelajari. Tidak hanya materinya saja, tapi bagaimana membawakan materi yang sopan, yang santun, yang berakhlak dipelajari oleh para ulama kita. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang hilang dari kita. Padahal inilah cara menuntut ilmu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari ilmu yang benar. Oleh karena itu tidak heran akhlak mereka begitu luar biasa. Adab mereka begitu tinggi. Kenapa? Karena mereka benar-benar serius dalam mempelajari akhlak ilmu itu dikombinasikan dengan dengan akhlak yang mulia. Jadi ini yang harus kita perhatikan dari sekalian. Sebagai penuntut ilmu, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kita harus berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Sebagaimana para ulama menyatukan antara ilmu dan akhlak. Menyatukan antara ilmu dan dan akhlak. Ingat, hanya bermodal ilmu saja tanpa akhlak yang mulia belum bisa memastikan diri kita terbebas dan lepas dari sifat munafik. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Hal yang terakhir, keutamaan yang terakhir, akhlak yang mulia memiliki pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala berakhlak mulia itu bukanlah pahala yang kecil, namun pahala yang begitu luar biasa, pahala yang begitu besar. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'min la yudriku bi husni khuluki darajata as-saimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, bisa menyamai derajat orang-orang yang begitu luar biasa dalam melaksanakan ibadah puasa dan sholat malam. Subhanallah. Jadi apabila kita tidak mampu sholat malam dengan durasi yang cukup panjang, sholat malam 3 jam, 2 jam, atau 4 jam, kita pun juga tidak mampu untuk berpuasa sunnah yang banyak, maka kita masih bisa bersaing dengan sebagian hamba Allah, sebagian saudara kita yang rajin puasa sunnah, yang rajin sholat malam dengan memperbaiki akhlak kita. Dengan akhlak kita la yudriku bihusni khuluki darajata saimil qaim. Seorang muslim dengan akhlaknya yang mulia bisa menyamai, bisa bersaing dengan orang-orang yang begitu luar biasa dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah salat malam, ibadah tahajud, dua ibadah yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan masalah ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan disahkan oleh Syalbani rahimahumullah. Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat posisinya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya jadi subhanallah apabila kita terbiasa berakhlak baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang ramah, yang santun, murah senyum, gemar menyebarkan salam, gemar membantu, maka kita akan menjadi salah satu hamba Allah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi kita, tempat kita di akhirat kelak sangat berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ganjaran yang begitu luar biasa bagi orang yang mau berusaha memperbaiki akhlak dan adabnya. Yang dengannya kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan masyarakat kita, dengan kaum muslimin sehingga sekali lagi terciptalah terciptalah ukhuwah Islamiyah yang sangat harmonis dan baik. Wallahu taala a'lam. Dan sekali lagi eh, bagi yang ingin mengkaji lebih detail tentang akhlak-akhlak yang mulia bisa dikaji di majelis-majelis ilmu yang lain yang memang eh, membahas akhlak yang mulia dari awal sampai sampai akhir. Uh, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan dengan ini kita menyelesaikan apa yang ditafsirkan oleh Al Imam Sa'di tentang hal-hal yang diputuskan oleh orang-orang kafir sedangkan hal-hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung. Jadi hubungan seorang hamba dengan Allah hubungan seorang hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan seorang hamba dengan keluarga dan kerabatnya dan hubungan seorang hamba dengan manusia atau seorang muslim yang lain secara umum dan insyaallah kita akan melanjutkan tafsir kita hanya sedikit lagi lalu kita masuk ke ayat ke-28 insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita buka uh, sedikit waktu saja untuk uh, sesi tanya jawab. Barang siapa ingin bertanya, memberikan masukan atau mengkoreksi apa yang saya katakan, saya berikan kesempatan sebesar-besarnya wallahu taala a'lam bisawab Ayatun min quran الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ايات من القران Ya, Ustaz tadi dijelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik. Bagaimana dengan menyai akhlak yang baik tetapi belum mendapatkan hidayah sunnah? Apakah mendapatkan keutamaan yang Ustaz jelaskan? Mohon penjelasannya. Syukran jazakumullah khairan. Uh, terima kasih dan jasa khairan atas pertanyaannya. Hadirin sekarang rahimanillah wa yakum, kita memang tidak membahas akhlak secara detail, itu hanya sekilas saja. Eh, guna menjelaskan atau menekankan apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya uh, intinya begini hadirin sekalian rahimanillah wa akhlak yang mulia pada hakikatnya sebenarnya mencakup akhlak seorang hamba kepada manusia akhlak seorang hamba atau perangai seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup ke tiga aspek tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tahdzibus Sunan. Ibnu Rajab dalam Jami Ulumul Hikam kalau tidak salah. Dalilnya apa? Di antara dalil yang simple dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Qalam ketika Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas yang mulia khuluqin azim apa tafsir para ulama tentang khuluqin azim ini Al-Imam Al-Mufassir pentafsir Al-Qur'an nomor wahid siapa Abdullah bin Abbas sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud hulukin azim di sini adalah ad-din, dinul azim, agama Islam yang mulia. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas agama Islam. Nah, saya ingin bertanya, agama Islam yang sekarang dan insya Allah kita mati di atasnya membahas masalah manusia dengan manusia saja atau secara komplit seorang hamba dengan Allah, seorang hamba dengan Rasulullah SAW dan seorang hamba dengan hamba yang lain. Jawabannya apa? Membahas secara komplit hubungan hamba dengan Allah, hamba dengan Rasulullah SAW dengan hamba dengan hamba yang yang lain. Jadi sekali lagi ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwa akhlak yang mulia yang hakiki adalah akhlak yang mencakup perangai seorang hamba kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada hamba yang lain dan sekali lagi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan para ulama yang lain. Bisa dipahami hadis kerahimanillah wa ketika seseorang belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia belum berakhlak dengan Allah. Ketika seseorang belum berkomitmen mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia belum berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berakhlak baik dengan manusia tapi sekali lagi tidak berakhlak dengan Allah dan Rasulnya belum dikatakan orang yang berakhlak mulia orang belum dikatakan orang yang berakhlak mulia. Iya apa tidak? Ya analogika analogi sederhananya begini deh. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu memiliki perusahaan. Hadirin pemilik perusahaannya. Ada seorang karyawan yang terkenal supel dengan karyawan yang lain. Terkenal ramah dengan tetangganya. Terkenal murah senyum dengan office boy-nya tapi kalau kita sebagai pemimpin perusahaan menyuruh dia, dia tidak mau taat perintah kita. Mas, tolong uh, pergi ke perusahaan sebelah. Ah, nggak mau pak. Ah, saya mau salat duha di musola masjid atau di musala kantor. Mas tolong ketikin ini ah, Saya mau istirahat saja di tempat office boy Kira-kira karyawan seperti ini punya akhlak nggak di pandangan antum? ramah dengan karyawan yang lain, supel dengan tetangga, tapi sebagai karyawan kita ia tidak mau taat perintah dan aturan kita. Kira-kira karyawan seperti ini punya akhlak apa tidak? Tidak. Ada khilaf dalam masalah ini? Saya rasa tidak ada khilaf. Semua orang sepakat karyawan seperti ini bukanlah karyawan yang berakhlak mulia. Nah kalau hubungan manusia dengan manusia saja seperti itu Falillahi mathalul a'la Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini hamba yang diciptakan oleh Allah yang diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia ramah dengan orang lain tapi kalau dia berdoa kepada selain Allah melakukan kesyirikan orang ini tidak punya akhlak kalau dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, tidak mau melakukan hal yang diperintahkan, melanggar hal yang dilarang, tidak mau beribadah sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW, sekali lagi mohon maaf, orang seperti ini belum berakhlak mulia. Oleh karena itu, apa kata Imam Malik jemaah sekalian? Imam Malik pernah menjelaskan hal yang menarik. Nabi Imam Malik mengatakan, Mani ibtada'a fil islami bid'atan ra'aha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan ritual ibadah yang baru atau bid'ah dan dia menganggap hal ini tuh baik-baik saja, tidak ada masa yang penting kan niatnya. Apa kata Imam Malik? Maka ia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengkhianat. Subhanallah. Kenapa? Imam Malik memberikan argumentasi karena Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Lalu setelah itu Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idzin dina la yakunul yauma dina. Setiap hal yang bukan termasuk agama pada hari diturunkannya ayat tersebut maka hari ini pun bukan termasuk agama Islam. Artinya Allah telah menyempurnakan agamanya namun ia menuduh Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara sempurna itu yang dimaksud oleh Imam Malik saya ingin bertanya apabila ada teman kita ramah dengan kita suka kasih hadiah kepada kita suka mentraktir kita tapi dia bilang begini mas Rasul anda itu pengkhianat kira-kira punya akhlak apa tidak punya akhlak apa tidak? Enggak punya akhlak. Itu kan yang dikatakan Imam Malik, barang siapa yang membuat ritual ibadah yang baru dan dia anggap baik, ia telah menuduh Nabi SAW sebagai pengkhianat. Artinya, orang yang melakukan ritual ibadah yang baru, yang membuat ritual ibadah yang mengatakan baik, sehingga ia keluar dari rel sehingga ia tidak sesuai dengan ibadahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ia belum berakhlak dengan akhlak yang mulia bisa dipahami hadir sekarang rahimanillah wallahu taala alam Iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz ada seseorang pelaku bid'ah yang akhlaknya santun kepada masyarakat Apakah orang tersebut akidahnya lurus dan ada seorang yang sudah ngaji akan tetapi akhlaknya kurang santun kepada masyarakat. Apakah ada yang tidak beres dengan akidah ini Ustaz? Eh, akidah orang ini saja Jazakullah Iya, terima kasih dan Jazakullah atas pertanyaannya. Adapun tentang pelaku bid'ah tersebut, maka jawabannya adalah jawaban yang baru saja saya jelaskan. Bisa dipahami hadirin sekalian rahimanillah ya. Adapun tentang uh, dan kita doakan semoga pelaku bid'ah itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak senang ketika sebagian saudara kita tidak berakhlak dengan Rasulullah apa kepada Rasulullah SAW dan kita doakan agar mereka dapat hidayah. Adapun Eh, yang sudah ngaji namun akhlaknya kurang santun kepada masyarakat ad, apakah ada yang tidak beres dengan akidah orang ini ya uh, sekali lagi ini memang masalah kita bersama dan mungkin kita termasuk ke dalam uh, profil yang seperti ini oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga kita bisa berakhlak yang mulia dan uh, ada pun jawabannya seperti yang kita jelaskan di atas bahwa uh, sekali lagi akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang benar sebagaimana sabda Nabi SAW uh, eh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau diam serta seterusnya jadi dan ahli, ahli ilmu mengatakan bahwa orang seperti itu mungkin berakidah yang benar secara teori tetapi ia belum benar-benar menghayati dan akidah itu belum masuk dengan Eh, dengan baik, belum menancap dengan kokoh di dalam hatinya. Karena kalau memang ia benar-benar yakin bahwa Allah selalu melihatnya, Allah selalu mendengarnya, maka ia akan berusaha tampil sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah jalan terbaik ketika kita ingin menasihati seseorang Apakah secara langsung Atau boleh dengan sindiran Iya, Terima kasih atas eh, pertanyaannya dan jazakumullah khairan. Jawabannya tergantung maslahat, tergantung situasi dan kondisi mana yang terbaik untuk orang tersebut. Namanya ingin memberikan hidayah. Maka yang kita jadikan sebagai tolak ukur atau parameter adalah mana yang terbaik dan mana yang paling mudah diterima oleh orang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW seringkali menasehati sahabatnya secara langsung. Jadi Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dhar secara langsung, kepada Mu'adh bin Jabal secara langsung. Nabi mengatakan, Afatanun anta ya Mu'adh, apakah kamu sekarang sudah menjadi tukang fitnah wa Mu'adh? Secara langsung, secara tegas. Dan e, Nabi SAW pun juga pernah memberikan nasihat secara sindiran, secara halus. Sebagaimana Nabi SAW memberikan e, nasihat secara halus kepada orang Badui yang yang buang air kecil di di masjid. Beliau menjelaskan bahwa masjid ini tempat yang tidak boleh dilakukan hal-hal yang seperti itu dan e, masih banyak lagi e, Nabi SAW memberikan nasihat secara sindiran. Intinya kembali kepada maslahat dan dan mudarat. Wallahu taala alam. Uh, Ustadz bagaimana cara menasihati agar tidak terkesan menggurui Bagaimana juga cara kita menasihati guru-guru kita yang mempunyai kesalahan uh, Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum Yang pertama terima kasih dan jazakallah atas pertanyaannya Yang kedua uh, menasihati agar tidak terkesan menggurui Bisa dengan uh, redaksi pertanyaan Bisa dengan redaksi uh, pertanyaan Mohon maaf kemarin saya mendengar kajian uh, Apa namanya e, ternyata masalahnya seperti ini, dalilnya ini, bagaimana menurut e, bapak gitu ya. Jadi kasih dengan bahasa pertanyaan. Ya, bagaimana kira-kira apa hukum masalah ini sesuai dengan penjelasan para ulama kita mari kita kaji bersama jadi bisa dengan redaksi pertanyaan bisa dengan redaksi eh, himbauan agar kita sama-sama belajar dan e, khususnya kepada guru-guru kita kita bisa mengingatkan, kita kasih mukadimah kita kasih pendahuluan dan kita ingatkan wejangan-wejangan beliau agar kita mengikuti dalil misalnya. Jadi e, e, Pak Ustadz atau Pak Kiai sebagaimana yang selalu dinasehati oleh Bapak bahwa kita sebagai muslim harus taat kepada Allah dan Rasulnya nah saya baru belajar nih Pak Kiai bahwa ternyata Nabi SAW kalau sholat itu seperti ini kan begitu jadi ingatkan di beliau tentang nasihat beliau selama ini itu juga salah satu tips yang bagus dan ini menunjukkan ketawaduan jadi ketika kita menasihati beliau ini pun tidak lepas dari wejangan beliau. Jadi tidak tidak terkesan lebih pintar, lebih hebat, lebih uh, uh, cerdas daripada gurunya tersebut dan uh, murid mengkoreksi atau menyalahkan bahkan berdiskusi dengan ilmiah dengan guru-gurunya itu biasa saja sebagaimana sejarah mencatat bagaimana alimam Syafi'i berdiskusi dan berdebat ilmiah dengan gurunya yaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asyaibani yang bermadhab Hanafiyah jadi ini adalah sebuah hal yang uh, biasa selama kita mencari kebenaran dan kita doakan orang-orang tersebut semoga mendapatkan hidayah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, soal bolehkah menjenguk tetangga non muslim yang sakit? Iya. Apabila ada maslahatnya seperti dakwah dan yang lainnya maka diperbolehkan sebagaimana Nabi saw menjenguk seseorang yang beragama Yahudi bahkan uh, seorang pemuda yang beragama Yahudi dan beliau mengajak dia masuk Islam dan ia menengok ke bapaknya dan bapaknya mengatakan ati amal qasim taatilah Rasulullah SAW lalu Nabi bersabda eh, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda tersebut dari api neraka wallahu taala alam bisawab terima kasih atas pertanyaannya dan jazakallahu khairan Ya saya rasa cukup sampai di sini saja dan mohon maaf tidak bisa banyak membaca dan menjawab pertanyaan karena terbatasnya ilmu yang saya miliki. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya dan juga tidak lupa dan saya ingatkan kalau ada kesalahan dan kekurangan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan kalau ada hal yang ternyata tidak sesuai dengan dalil maka jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang eh, disampaikan karena tujuan kita mengikuti dalil bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آيات من القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ايات من القران